Ikhwani Fiddin Semoga Allah Tabaraka wa ta'ala Memberikan hidayahnya dan rahmatnya kepada kita Pertama-tama Saya mengucapkan Terima kasih Atas kehormatan yang diberikan kepada saya Untuk Berbicara Di masjid Al-Furqan ini Mudah-mudahan apa yang nanti akan kita bahas bermanfaat bagi kita di dunia wal akhirah. Saudara-saudara yang saya hormati, berbicara tentang أخوة إسلامية tidak terlepas bahkan harus terlebih dahulu kita melihat orang Islam yang pertama selama ini pembicaraan ukhuwah Islamiyah itu hanya membicarakan kaum muslimin yang ada saat ini. Baik yang bersifat umum kaum muslimin yang ada di di belahan dunia ini, di permukaan bumi ini atau yang secara khusus di negeri kita ini. Lebih khusus lagi di kota kita ini Jakarta. Kalau kita akan membicarakan ukhuwah Islamiyah, tidak dapat tidak kita harus berbicara dan melihat kepada orang Islam yang pertama. Karena kita ini jadi orang Islam yang kesekian, bukan yang pertama. Ayat-ayat Al-Quranul Karim turun untuk orang Islam yang pertama itu. Seperti ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kepada siapa pertama kali turun ayat yang mulia ini? Kepada orang-orang Islam yang pertama. Bukan kepada kita dahulu, karena kita belum ada. Kita bisa masuk ke dalam ayat yang mulia ini apabila kita mengikuti orang Islam yang pertama yang Allah firmankan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas Jadi bagaimana generasi pertama dari umat ini menciptakan ukhuwah di antara mereka. Itu yang harus kita contoh. Kalau tidak mencontoh kepada mereka, saya masing-masing di antara kita akan mempunyai penafsiran-penafsiran yang berbeda. Menurut sebagian dari kita, tafsir dari uhuwa itu harus begini. Sebagian lagi harus begini. Kita dapati di kalangan kita dan tidak pernah selesai ukhuwah itu. Karena mereka tidak melihat ukhuwah. kaum muslimin generasi yang pertama Bagaimana ukhuwah Islamiyah mereka itu? Penafsiran ukhuwah itu diserahkan kepada kita. Karena itu ada berbagai macam ta'rif pengertian tentang ukhuwah itu. Sebagian misalnya mengatakan untuk memelihara ukhuwah Islamiyah ini tidak perlulah kita membahas masalah-masalah khilafiyah Ini tafsir yang keliru, bahkan batil. Menurut nas Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia. Nas Al-Quran. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Masalah khilafiyah, masalah yang diperselisihkan, perlu dibahas, kembalikan kepada Alkitab dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tidak usah membahas tentang kunut subuh. Tidak usah membahas tentang usolli demi memelihara ukhuwah Islamiyah. Cara yang seperti ini tidak pernah ada pada generasi pertama umat ini. Coba berikan contoh kepada saya satu saja yang tidak pernah dibahas di pada generasi yang pertama. Tidak ada cara yang seperti ini. Ini tafsir dari kita sendiri. Bahkan di negeri kita ini. Di negeri kaum muslimin yang lain tidak ada tafsir yang seperti ini. Kalaupun ada jumlahnya hanya sedikit. Tafsir yang seperti ini tidak menciptakan ukhuwah Islamiyah, bahkan membuat renggang dan semakin jauh. Kenapa? Karena tidak berlandaskan Alkitab dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Itu salah satu contoh pentafsiran tentang ukhuwah yang salah, keliru. Berarti dengan sendirinya amar ma'ruf nahi munkar tidak tegak. Peningkatan ilmiah tidak ada lagi. Untuk apa nuntut ilmu? Kalau segala permasalahan tidak perlu dibahas. Tafsir yang kedua yang beredar di negeri kita ini tidak perlulah kita pikirkan ini kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Yang penting kita Islam semuanya satu. Ini pun tafsir yang bahkan min abdalil batil. Daripada sebatil batil penafsiran tentang ukhuwah Islamiyah. Karena dengan demikian tidak diketahui mana yang hak, mana yang batil. Allah berfirman, وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَقْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Tidak perlu dibedakan. Di sini ada kelompok-kelompok bermacam-macam. Syiah, Sunni sama semuanya muslim. Sama-sama mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena itu tidak perlu diperselisihkan lagi. Yang penting kita menghadapi ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Kita harus bersatu. Ini tafsir yang batil. mempersatukan di antara sekalian kelompok itu yang kelompok-kelompok itu telah menyimpang dari Islam telah menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah bahkan sebagiannya telah keluar dari Islam bagaimana bisa dikatakan yakni bisa bersatu dengan kelompok-kelompok seperti ini ini pun penafsiran tidak pernah keluar dari seorang pun imam ulama bahkan dari generasi pertama umat ini Nah, dari dua contoh penafsiran yang salah ini, mari kita melihat kepada tafsir ukhuwah Islamiyah yang hak, yang benar dan pernah ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tercipta antara kaum Muhajirin wal Ansar. Kita mulai dari firman Allah تبارك وتعالى سورة التوبة آية ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم dan orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama dari muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Dan Allah telah sediakan untuk mereka sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam sorga itu selama-lamanya. Itulah kemenangan yang sangat besar. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita pujian Allah kepada al-muhajirin wal ansar. Generasi pertama daripada umat ini. Bahwa mereka telah memperoleh keridhaan Allah radhiyallahu anhum. Kita belum memperoleh keridhaan Allah. Siapa yang berani menjamin bahwa kita telah mendapat keridhaan Allah? Tidak ada seorang pun muslim berani menjamin dirinya telah memperoleh keredaan dari Allah. Tetapi al-muhajirin wal ansar dengan tegas Allah katakan radhiyallahu anhum. Karena itu apabila kita mengucapkan menyebut nama misalnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, para sahabat sekalian ridwanallahu alaihim ajma'in. generasi yang telah memperoleh keredoan daripada Allah Allah redha terhadap mereka tentunya segala perbuatan mereka itu telah memperoleh keredaan Allah salah satunya adalah ukhuwah islamiyah itu yang di ayat yang lain Allah telah tegaskan innamal mu'minuna ikhwah hanya saja orang mukmin itu bersaudara dan di banyak hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lain Nabi bersabda al-muslim akhul muslim. Orang muslim saudara orang muslim yang lain. Bahkan di hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim Nabi katakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti satu bangunan. Yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan. para sahabat telah mengamalkan ukhuwah Islamiyah ini dan telah memenuhi firman Allah tabaraka wa taala karena itu mereka memperoleh keridaan min Rabbil alamin kita untuk memperoleh keredaan min Rabbil Alamin harus mengikuti al-muhajirin wal-ansar. Karena Allah katakan, "Walladzina tabauhum biihsan." Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Kemana kemana kembalinya domir hum ini kalau bukan ke al-muhajirin wal ansar. Jadi keredaan Allah kepada kita itu terikat apakah kita telah mengikuti al-muhajirin wal ansar atau tidak. Kalau kita mengikuti al-muhajirin wal ansar, radhiyallahu anhum kita pun memperoleh keredaan dari Rabbil alamin. والذين اتبعوهم بإحسان mengikuti mereka apa dalam hal beragama ini secara keseluruhannya akidahnya bagaimana keimanan para sahabat itu bahkan ahlul kitab saja diperintah untuk beriman sebagaimana berimannya para sahabat Allah perintahkan kepada orang-orang munafikin. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafikun, berimanlah kamu sebagaimana keiman berimannya manusia. Siapa manusia di ayat itu? Ketika turunnya ayat ini kalau bukan sahabat. Berarti keimanan kita diperintah sesuai. Ya, bagaimana keimanan para sahabat itu? وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس كما آمن Nas. dan apabila dikatakan kepada mereka kita yakni uh, eh, lihat yakni ketika turunnya ayat yang mulia itu waktu itu ada sahabat hanya ada tiga golongan. Mukminin yang diwakili oleh para sahabat, munafikin dan kafirin. Ayat ini untuk orang-orang munafikin. Diperintah mereka agar beriman sebagaimana berimannya para sahabat itu. Demikian juga kita harus mencontoh para sahabat al ibadahnya dan seluruhnya. Dan seterusnya, salah satunya adalah menciptakan ukhuwah Islamiyah. Mereka bersaudara dalam kehidupan dunia ini dan sampai akhir hayatnya. Ini tidak berarti tidak pernah terjadi eh, pertengkaran di antara mereka, tidak pernah terjadi keributan. Bukan itu ukhuwah. Ukhuwah itu bukan berarti menciptakan terus damai terus. Tidak, itu menyalahi fitrah manusia, tabiat manusia. Bertengkar hal yang biasa di kalangan manusia. Marah hal yang biasa di kalangan manusia. Bermusuhan hal yang biasa di kalangan manusia. Tetapi kenapa para sahabat tidak pecah? Ini yang menakjubkan kita. Saling marah pernah terjadi. Pemukulan pernah terjadi. Apa yang tidak pernah terjadi? Berbeda pandangan pernah terjadi. tetapi tidak pecah. Tetap bersatu. Apa yang menyebabkan ini? Apa yang membuat mereka bersatu sampai akhir hayat mereka? Padahal mereka hidup sebagai manusia, bukan malaikat. Kita ini manusia yang punya rasa marah. Bisa membenci seseorang. Bisa tidak berbicara kepada seseorang. Bisa menuduh seseorang. Bisa memaki seseorang. Manusia tampil sebagai manusia. Ini salah satu tafsiran, contohnya tafsiran yang salah lagi, yang keliru, yang beredar sekarang. Yang namanya ukhuwah itu tidak ada pertengkaran sama sekali, tidak ini, tidak bisa tercipta ini. Orang sama istri kita saja kita bertengkar. Itu sama orang yang paling dekat kepada kita. Jadi kita harus melihat pertama apa yang mempersatukan mereka itu. Siapa sebenarnya yang mempersatukan mereka itu? Apakah dari diri mereka sendiri? Tidak, Allah yang mempersatukan mereka. Itu nas Al-Qur'anul Karim berbicara dalam surat At-Anfal ayat 63. Allah tabaraka wa taala berfirman wa allafa baina qulubihim dan ia Allah yang mempersatukan di antara hati-hati mereka law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim Dan kalau sekiranya engkau menginfakkan harta yang ada di permukaan bumi ini semuanya ma'allafta baina qulubihim niscaya engkau tidak akan mampu mempersatukan di antara hati-hati mereka Allah allafa bainahum akan tetapi Allah yang mempersatukan di antara mereka innahu azizun hakim. Sesungguhnya dia Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Menarik perhatian kita ayat yang mulia ini. Bahwa persatuan itu pada hakikinya, pada hakikatnya di hati itu. Wa allafa baina qulubikum qulubihim. Bukan jisim semata-mata, hati terlebih dahulu ada tafsiran yang salah lagi. Tafsiran yang keempat di negeri kita ini. Kita duduk bersama di antara kelompok-kelompok itu satu majelis. Kita mempersatukan, mendekatkan jisim-jisim kita satu dengan yang lain. Tetapi hati kita saling berjauhan. Sebagaimana jauhnya antara timur dan barat. Para sahabat tidak yang harus diingat hati terlebih dahulu. Allah katakan wa allafa baina Bagaimana bisa dipersatukan yang satu mukmin muslim hatinya berdoa kepada Allah ya Rabbi ya Rabbi yang satu lagi yang duduk di sampingnya jisimnya berdekatan min berdoa kepada Allah dengan perantara kuburan mana bisa dipersatukan bisa tidak mungkin bisa bersatu mustahil orang mukmin Berjalan di permukaan bumi ini, satu orang mukmin berjalan di permukaan bumi ini, tawakal kepada Allah, dia mencari rezeki. Yang satu lagi pakai jimat-jimat. Mungkinkah bisa dipersatukan? Tidak bisa. Jisim boleh berdekatan, hati saling berjauhan. Tapi Allah katakan di sini wa allafa baina qulubihim. Ta'lif itu ta'liful qulub di hati ini. Itu kecintaan para sahabat itu. Di situ Allah mempersatukan para sahabat di hati-hati mereka itu. Maka itu meskipun kadang-kadang mereka bertengkar, hati tetap cinta. Nabi telah mendidik mereka. Al-Quran telah mentarbiah mereka itu. Dan yang mempersatukan itu bukan kita, bukan Nabi yang mulia. Bahkan Allah katakan, "Lau anfakta." Kalau engkau infakkan, engkau itu Rasulullah harta yang ada di permukaan bumi ini jami'an semuanya ma'allafta baina qulubihim engkau tidak akan mampu mempersatukan hati-hati mereka maka itu tidak ada seorang pun manusia di negeri kita ini yang mampu mempersatukan kita nabi saja tidak mampu apalagi kita nabi Allah katakan tidak mampu kita mau infakkan apa, bikin ini, bikin itu tidak akan bisa mampu mempersatukan kita. Mungkin sejenak duduk bersama di majelis Pulang, bubar lagi. Hatinya saling berjauhan. Tidak bisa. Nabi Allah katakan, Lau anfakta ma allafta. Lau anfakta ma fil ardi jami'an. ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم akan tetapi Allah yang memberikan taklif ikatan di antara hati-hati mereka Persatuan ya abad ke-15 kata abad kebangkitan Islam, persatuan Islam tidak pernah hasil. Tidak pernah hasil. Tidak ada. Di negeri kita ini berteriak para dai yang tidak mengerti tentang ukhuwah Islamiyah. Terus terang ini saya katakan belak-belakan saja. Itu. Ini zaman-zaman belak-belakan katanya kan. Ya? <laughs> Tidak pernah ada. Saya sering menasihati, tidak bisa antum mempersatukan dengan cara begitu. Dengan cara tidak membahas khilafiyah. Dengan cara mengajak kelompok-kelompok ini untuk bersatu. Melupakan perselisihan. Tidak bisa, apalagi itu menyangkut masalah akidah. Bagaimana antum bisa mempersatukan eh, yang satu kelompok muslim dan kelompok yang lain dan itu berbeda jauh? Harus dipersatukan dulu, apa yang dipersatukan? Akidahnya. Tidak bisa. Antum tidak bisa mengundang mereka untuk duduk dalam satu majelis sejenak, sejam dua jam saja itu. Itu lama saya terangkan begitu. Tidak bisa dengan cara seperti itu mempersatukan kaum muslimin. Allah yang akan mempersatukan kita itu, bukan kita. Boleh kita infakkan harta sebanyak-banyaknya, bikin muktamar, bikin musyawarah, bikin majelis, bikin ini, bikin itu, dia akan mungkin bisa bersatu pecah senantiasa. Allah janji sih, kalau Nabi yang mulia, kali ikhwan, tidak sanggup Allah katakan, tidak akan bisa. Walaupun Nabi menginfakkan harta se e, sepenuh bumi ini. Allah. Kenapa Allah mempersatukan hati-hati mereka? Karena mereka telah mengijabahkan Allah dan Rasulnya. Para sahabat ridwan Allah alaihi majma'in yang Allah tabaraka wa taala telah katakan telah tegaskan radhiyallahu anhum bahkan ruhama'u bainahum asyidda'um adal kuffar sangat berkasih sayang rahim terhadap sesama mereka dan bersikap tegas keras terhadap orang-orang kafirin Karena itu, tidak mungkin mengalahkan Yahudi, tidak mungkin mengalahkan ahlul kitab kecuali kaum muslimin mengikuti generasi yang pertama. Bertekuk lutut orang Yahudi itu di bawah kaki para sahabat ridwanullah alaihi majma'in. Para sahabat telah mengijabahkan panggilan Allah dan Rasulnya. Dalam surat yang sama surat Al-Anfal. Allah Taala perintahkan orang-orang beriman يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Wahai ينبر إيمان yang beriman له عليهم لله بقي الله walir rasul dan bagi rasul idza da'akum apabila rasul memanggil kamu lima yuhyikum untuk menghidupkan kamu. Ini ayat sangat menarik sekali. Allah perintahkan untuk memperkenankan panggilan Allah dan panggilan Rasul. Kemudian Allah firman, Ida' da'akum apabila ia memanggil kamu. Siapa ia di sini? Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Berarti tidak mungkin seorang mengijabahkan Nabi yang Allah taala tanpa perantara Nabi yang mulia. Ida' da'akum. Dalam salah satu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim Ketika seorang sahabat sedang sholat, Rasulullah memanggilnya. Sahabat itu tidak keluar dari sholatnya. Selesai sholat, ia datang kepada Nabi dan dia katakan, tadi saya tidak mengijabahkan panggilanmu karena saya sedang sholat. Nabi langsung membawakan ayat yang mulia ini. Ya yuhalladina amanu stajibu lillahi Rasul idha da'akum lima yuhyikum. Walaupun orang itu sedang sholat tapi Nabi yang panggil karena Allah perintahkan untuk mengijabahkan panggilan Nabi. Keluar dari sholat itu. Jadi ketaatan yang begitu tinggi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mentaati Rabbul Alamin. Tidak taat seorang kepada Allah kecuali dia taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai demikian. Sedang sholat orang itu dipanggil Rasulullah harus keluar karena Allah berfirman idza da'akum lima yuhyikum untuk menghidupkan kamu menghidupkan apa di sini menghidupkan hati jadi hatinya itu hidup kalau hatinya itu dengan apa hati itu hidup dengan kitab Allah dan sunnah nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam hidup hati itu. Ah, hati yang hidup ini ditaklifkan. Dan Allah tabaraka wa ta'ala itu jelaskan di dalam kitabnya yang mulia di dalam surat Ali Imran yang ayatnya sering kita baca dan hafal. Ayat 103. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Kepada siapa ayat ini pertama Allah turunkan? Tentu kepada sahabat. Perintah Allah ini pertama kepada para sahabat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la Berpeganglah kamu dengan tali Allah secara keseluruhannya jami'an wa la dan jangan kamu berpecah belah. Apa dari Allah di sini, bihablillahi di sini. Kalau kita baca keterangan para mufassirin seperti Al-Imam Ibn Jarir di kitab tafsirnya Al-Imam Ibn Kafir dan lain-lain para mufassirin dapat kita simpulkan bahawa wa'tasimu bihablillahi jami'an yakni Al-Quran dan sunnah Nabi واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا dan berpeganglah kamu dengan tali Allah dengan Al-Quran dan Sunnah ini makna ayat yang azim ya ayuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wahai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul seperti ayat yang tadi itu ينبغي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ketaatan yang mutlak dan ini telah dipenuhi oleh para sahabat berarti mereka al-i'tisam bil kitab was sunnah awalan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah pertama kali Wala tafarraqu dan jangan kamu berpecah belah, berselisih. Pecah belah apa yang dimaksud di sini? Kita lihat para sahabat pun berbeda pandangan antara satu dengan yang lain. Dalam hal fikhiyah, furu'iyah. Satu sahabat berfatwa demikian, sahabat lain berfatwa demikian. Tetapi kenapa mereka tidak berpecah belah? Apakah itu yang dimaksud pecah belah? Tidak. Yang dimaksud pecah belah di sini adalah pecah belah dalam al-aqidah dan manhaj. Ini yang Allah katakan wala tafarraqu dan jangan kamu berpecah belah. Para sahabat berbeda pandangan dalam urusan-urusan ijtihadiyah. Tidak membuat mereka berpecah belah. Bahkan mereka membahasnya dengan cara yang baik. Jadi persatuan di sini bihablillahi jami'an wa la tafarraqu persatuan di dalam al-aqidah dan manhaj. Selama kaum muslimin tidak bersatu dalam al-aqidah dan manhaj tidak akan pernah bersatu. Dan ini membenarkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجس وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثات بدعة عظيم حديث ينبوري mulia صحيح sahih oleh الإمام أحمد أبو Abu Daud dan lain Sesungguhnya barang siapa yang hidup sesudahku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Nabi memberikan jalan keluarnya. Fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku. Kenapa Nabi tidak bersabda, Fa'alaikum bil Qur'an. Kenapa? Kenapa fa'alaikum bisunnati? Berpegang dengan sunnahku. Karena sunnah beliau tafsir Al-Quran Al-Karim. Seorang tidak mungkin akan mengenal Al-Kitab tanpa sunnah. tidak bisa melihat Islam yang sahih tanpa sunnah Nabi. Kemudian Nabi iringi wasunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kenapa Nabi perintahkan lagi untuk berpegang dengan sunnah al-khulafa'ur rasyidin? Tidak ada khilaf bainal ulama khulafa'ur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. yang mewakili sekalian para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Karena di hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam at tirmidzi Al-Imam Hakim, Nabi mentafsirkan, menjelaskan tentang yakni uh, golongan yang selamat dari 73 umatnya yang berpecah belah. Ini hadis 73 golongan yang berpecah belah mutawatirun. Tidak ada seorang pun ulama yang mendaifkannya. Tidak ada. Dari zaman ke zaman. Mutawatir. Belasan orang sahabat meriwayatkannya. Belasan imam meriwayatkannya. Saya mempunyai perbenaran tersendiri tentang takhrij ilmiah daripada hadis yang mulia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya, "Siapa mereka itu?" Ma'an alaihi wa ashabi. Yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Dalam riwayat Al-Imam Abu Daud ketika ditanya, Nabi menjawab, "Al-jamaah." Itu jamaah. Yang menarik perhatian kita Nabi tidak katakan al-jama'at dengan bentuk jama', tapi dengan bentuk mufrad al-jama'ah. Berarti hakikat jama'ah itu satu. Jama'ah siapa itu? Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang Nabi katakan wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Sunnah Nabi itu datang kepada kita siapa perantara untuk menjelaskan sunnah Nabi itu. Jadi ada tiga itu. Al-Quran dijelaskan oleh Nabi. Al-Quran dan sunnah itu disampaikan dan dijelaskan oleh para sahabat. Ridwanullah alaihi majma'in. Dan bagaimana para sahabat beragama, itulah agama Islam. Karena Allah katakan tadi radhiyallahu anhum dan Nabi perintahkan wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al dan Nabi katakan tadi ma'an alaihi wa ashabi. Dan Nabi katakan juga al-jamaah. Ini yang dimaksud wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maka bersatulah sahabat dalam satu al-aqidah dan satu manhaj. Perlu saya jelaskan al-aqidah dengan manhaj itu berbeda. Al-aqidah khususnya dikatakan ulama membahas tentang usuluddin. Walaupun secara keseluruhan ajaran Islam bisa dikatakan al-aqidah. Adapun manhaj, ini cara seorang itu beragama. Suluknya, perjalanannya. Baik itu mengenai akidah, ibadah, akhlak, dan salah satunya adalah ukhuwah islamiyah. Itu manhaj. Ah, bagaimana manhaj para sahabat tentang ukhuwah islamiyah? Ukhuwah Islamiyah akan tercipta apabila umat Islam ini telah bersatu al-aqidah dan al-manhaj. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mutawatirun dikeluarkan oleh begitu banyak sahabat dan imam-imam ahlul hadis di antaranya Bukhari dan Muslim pernah bersabda dengan sabda yang sangat terkenal sekali. Beliau bersabda, "Khairun nas, sebaik-baik manusia qarni yang hidup di zamanku." Siapa yang hidup di zaman Nabi? As-sahabat. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang sesudah mereka, tabi'in. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang sesudah mereka, tabi'ut tabi'in. Ini tiga generasi terbaik daripada umat ini. Maka Imam Malik berkata, tidak akan baik umat ini kecuali dia melihat ke belakang. Kalau mau baik umat ini, lihat bagaimana tiga generasi pertama itu. Yang dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan khairu ummati sebaik-baik umatku. Dalam lafaz yang lain Nabi katakan khairukum sebaik-baik kamu. Dalam riwayat yang lain dikatakan khairu hadhil ummah. Ada empat lafaz di situ. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kamu, sebaik-baik umatku, sebaik-baik umat ini. karni yang hidup di zamanku, kemudian generasi kedua, kemudian generasi ketiga. Yang inilah dikatakan as-salaf oleh seluruh para ulama. Dan Nabi sendiri yang mengatakan bahwa beliau alaihi salatu wassalam as-salaf ketika bersabda kepada Fatimah dalam hadis sahih riat kitab Ar-Riyadus Salihin ada hadis dari situ dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika matinya Utsman bin Maz'un yang sebelum itu mati anak perempuan beliau. Kata Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam Ahmad, pertemukan dia di salafin al-khair dengan orang salaf kita yang terbaik, yang baik, yaitu Uthman bin Maz'un. Nah, ini generasi inilah yang menjadi contoh seluruh umat Islam, khususnya yang hidup di zaman kita ini. Khususnya yang kita sedang berada dalam keadaan kacau di negeri kita ini. Persatuan al-aqidah dan al-malhad. Ah, setelah mereka bersatu demikian, Allah ta'alifkan di antara hati-hati mereka itu. Allah ingatkan lanjutkan ayatnya firmannya wadhkuru ni'matallahi 'alaikum ingatlah nikmat Allah atas kamu id kuntum a'daan ketika kamu saling bermusuhan sebelum masuk Islam telah terjadi permusuhan yang tajam di kalangan bangsa Arab umumnya secara khusus di kalangan orang-orang yang tinggal di Madinah fa'allafa baina qulubikum lalu Allah ta'alifkan persatukan di antara hati-hati kamu fa bi ni'matihi ikhwanan maka jadilah kamu bini'matihi dengan nikmat Allah. Bukan dengan sebab kita itu, dengan nikmat Allah tabaraka wa taala jadilah kamu ikhwanan bersaudara. Wa kuntum ala syafa hutratin minan nar. Padahal dahulu kamu berada di pinggir atau di tepi jurang neraka. lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Begitu. Ah, dari sini kita mengetahui bahwa persatuan pertama dari para sahabat ridwanullah alaihi majma'in adalah al-aqidah dan al-manhaj. Mereka bersatu ini terciptalah ukhuwah Dan mereka juga tampil sebagai manusia, ya manusia. Yang bisa marah, bisa bermusuhan, bisa memaki orang, bisa tidak bertanya kepada seseorang. Lambek kata orang Jakarta. Itu. Wajar, itu manusia. Bahkan bisa berkelahi. Setelah bersatu al-aqidah al-manhaj karena itu, tidak ada seorang pun sahabat sesama sahabat yang lain saling mengkafirkan, saling melaknat, hatta sampai terjadi pertumpahan darah di antara mereka. Tidakkah kita ingat peperangan yang terjadi antara Ali dan Muawiyah? Perang Siffin yang mengorbankan uh, puluhan ribu mati. Tidak. Tidak ada saling melaknat. Itu perbedaan dalam ijtihad. Bukan berbicara tentang masalah al-aqidah, al-manhaj tidak. Ali tidak menuduh uh, Muawiyah itu akidahnya menyimpang, tidak. Sesat ajarannya, tidak. Demikian juga sebaliknya Muawiyah. Oleh karena itu ulama mengatakan mengatakan bahwa masing-masing dari Ali dan Muawiyah ini mujtahid dan dia berhak berijtihad. Mereka itu keduanya berhak berijtihad. Sampai terjadi pertumpahan darah di antara mereka, tidak ada yang saling menyesatkan. Karena semuanya mereka tahu bahwa mereka berada e, berjalan di atas akidah dan manhaj yang benar. Mereka juga manusia, sebagian dari mereka juga berbuat dosa. Kita lihat dalam hadis-hadis, ada sebagian yang mencuri, ada sebagian yang berzina. Hah? Nah, permasalahannya sekarang kita ini, khususnya di negeri kita ini, beres satu tiga agama. Jadi yang untuk menciptakan ukhuwah ini harus kita bereskan dulu kaum muslimin. Bukan kita teriak bersatu, bersatu, bersatu. Tidak mungkin itu sudah diteriakkan oleh orang-orang yang sebelum kita. Dan tidak akan pernah berhasil. Terbiyah dan tasfiah kaum muslimin terlebih dahulu. Pendidikan bagi kaum muslimin. mengajarkan mereka Alkitab dan Sunnah menurut manhaj para sahabat Ridwanullah alaihi majma'in. Kemudian membersihkan tasfiyah itu yang di luar Islam, yang masuk ke dalam Islam. Ah, Kalau akidah dan ukhuwah ini, kalau akidah dan manhaj ini telah bersatu, telah bersatu, tentunya yang lain mimbabil aula kata ahli ilmu usul. Kalau kita dilarang berucap kepada orang tua ah, tentu menampar orang tua lebih dilarang lagi. Kalau al-aqidah dan manhaj telah bersatu, bersatu yang demikian besar itu, apalagi yang di bawahnya saling berkasih sayang, saling ini lebih bersatu lagi. Itulah yang tercipta di kalangan para sahabat sehingga Allah katakan amau bainahum